بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه عند قراءتي عليه هذين البيتين من قصيدته الجيمية فأمل الخلق للخلاك مدكرا قرب الوداع الذي لذي رفق وذي هوج يصفو لك العيش والطاعات تتقنها بل تستكم إن تقم بالشرط والعوج تدبر هذين البيتين وتعلق بهما وابن عمركم عليهما إن بغيت صفاء العيش وإحسان الطاعة وإلا صار الإنسان ممحونا إذا عامل الخلق لأجل مكافأتهم له بل يطلب الجزاء من الله قال تعالى لا نريد منكم جزاء ولا شكورا وهذا معنى حسن الخلق لأنه احتمال الأذى كما قال تعالى خذ العفو وأمر بالعرف هذا حقيقة حسن الخلق وأما مجرد العلم وأما مجرد البشاشة وبسط الوجه فلا يدل على حسن الخلق لأن الحق إلا عند عند الاختبار ليست الأحلام في حال الرضا إنما الأحلام في حال الغضب بل قد يكون ذلك البسط والبشاشة في حال الرضا أدب الهر يرى يروى أن بعضهم أدب هر يروى أن بعضهم يروى أن بعضهم أدب هرا حتى صار يطرح الصراط وقت المطالعة على رأسه فوصف ذلك لبعضهم فقال له فلان لكنه أدب لهم فما طاعه في ذلك فحضر مطالعته وتوسل معه جرد فحين رأى الهر الجرد طمر وطير صراط في الكتب فقال له قد قلت لك إنه أدب هر وكذلك الإنسان إذا اختبر ربما معد شيء يصبح من حسن خلقه والحواس ضاقت عن الصبر والاحتمال الأذى والسبب دعمه kullu ma kul ma syi'ta lahu ta'mal wa husnul khuluq ma yata'atta ma akli syubah Beliau radhiyallahu anhu menyatakan ketika aku membaca dua bait syair berikut fa'amil khalqi lil khallaqi mudakiran yang di antara terjemahannya intinya adalah bergaulah dengan manusia dengan mengharapkan balasan dari Allah. Karena mengingat waktu perpisahan dengan dunia ini sudah sangat dekat untuk bertemu dengan Allah yang maha lembut, ya, untuk bertemu dengan Allah yang maha maha lembut. Nah, uh, beliau menyatakan renungkan ayat, uh, eh, renungkan bait syair dua ini dan jadikan hatimu betul-betul bertaut dengan dua bait syair ini usahakan semua urusanmu berpijak pada dua bait dua bait syair ini. Jadi jadikan dua bait syair ini sebagai landasanmu dalam dalam hidup dalam amal soleh. Kalau kamu pengen hidupmu enak, ya dan kamu bisa ber, ber, berbuat kebajikan atau amal soleh sebaik mungkin. Ada yang bawah ini masih belum bisa di. Tapi yang kita bahas yang atasnya tadi, yang sudah terjemahkan. Eh, kalau kamu memang pengen balasan dari manusia, maka ketika kamu itu bergaul dengan manusia, yang kamu dapatkan adalah kesedihan saja. Cuman kesedihan dok. Karena itu jadikan usahamu dalam bergaul dengan manusia itu minta balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan dalam surat Al-Insan ayat 9, "La nuridu minkum jazaa'an wala syukura." Kami tidak menginginkan dari dari mereka itu balasan atau ucapan terima kasih. Ya kita kepada manusia yang lainnya gitu, enggak usah minta terima kasih atau balasan, minta balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud husnul khuluq. Berakhlak mulia. Jadi orang dikatakan berakhlak mulia kalau orang itu bisa melakukan semua yang dilakukan kepada manusia minta balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi diganggu seperti apapun dia tidak peduli karena dia melakukannya untuk Allah minta balasan dari Allah. Yaitu apa? Ihtimalul adha. Kemampuan menanggung derita. Jadi ini maksud berakhlak mulia adalah kemampuan menanggung derita atau gangguan dari orang. Sebagaimana diwahyukan oleh Allah Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 199. Khudil afa wa'mur bil urfi. Jadi ambillah maaf, maafkanlah orang dan ajaklah orang untuk melakukan sesuai dengan uruf. Di sini diterjemahkan di surat Al-A'raf 199 eh, karena tafsir sama terjemahan suka berbeda kalau menurut terjemahan di terjemahan yang dipakai oleh Depak gitu ya 199 khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang yang ma'ruf Hadza hakikat husnul khuluq. Inilah hakikat berakhlak baik yaitu bisa memaafkan orang lain dan selalu melakukan kebajikan, ngajak orang lain berbuat baik. Sedangkan kalau sekedar wajah berseri-seri, senyum-senyum pada orang lain ya, itu tidak tidak menandakan orangnya punya akhlak yang baik. Jadi belum tentu. Kalau saya sampaikan dalam berbagai ceramah saya, wajahnya berseri-seri ternyata dia penipu. Ya, namanya sales mau nipu orang itu ya wajahnya berseri berseri-seri itu kan ada yang yang seperti itu. Tujuannya untuk untuk menipu atau karena pekerjaannya. Kalau dia tidak berseri-seri, tidak senyum, dipecat dia. Ya, kayak misalnya eh, apa namanya? pramugari, pramugara di pesawat. Itu harus senyum. Kantor-kantor tertentu harus senyum. Kalau dia tidak senyum, bisa dipecat, dilaporkan. Sampai di bank itu eh, yang saya pernah tahu customer service-nya itu harus senyum menghadapi konsumen walaupun dicaci dimaki oleh konsumen. Sehingga ketika ada kontes adu atau lomba ya, customer service mana yang yang paling bagus, itu ada orang-orang yang ditugaskan untuk menyamar jadi konsumen. Nyamar, kemudian gak puas maki-maki, gebrak-gebrak meja gitu ya. E, tanpa tanpa di, dikasih tahu kok ini memang lagi lo, lagi di dites enggak ya datang marah-marah, bentak-bentak, apa, mukul-mukul meja. Itu customer service-nya gimana? Bisa melayani dengan senyum atau enggak? Kalau enggak bisa melayani dengan senyum, udah gagal dia. Yang menang itu yang yang bisa melayani dengan dengan senyum. Nah, berarti uh, wajah berseri-seri, tersenyum itu belum tentu belum tentu orangnya berakhlak mulia dalam arti yang sebenarnya. Nah, husnul khuluq dalam arti yang sebenarnya apa? Kalau sudah diganggu dia masih bisa senyum. Dia mendapatkan gangguan yang betul-betul gangguan, dia masih bisa senyum. Eh, Fihalir halir ridha. Bahkan ketika dia diganggu se, se apa namanya, maksimal mungkin, senyumnya itu muncul karena ridho. Ya, susah kan ya? Orang dipukuli kemudian ridho ini, ridho seneng gitu, <laughs> senyum. Karena dia apa namanya? kontaknya itu ke Allah Taala. Dia tidak lihat orang yang yang mukul dia, yang ganggu dia itu. Jadi yang dia lihat itu Allah Subhanahu Wa Taala. Ridho ya Allah saya ridho. Terus senyum gitu. Bisa ridho dengan perlakuannya orang karena melihat ini balasan dari Allah akan sangat besar. Seperti yang dilakukan Ibrahim bin Adham itu. Semakin sulit, semakin berat, ganjarannya kan semakin besar. Jadi dia ridho, senang dia. Senyum. Ya, senyumnya itu tulus. Pernah diceritakan ini, dulu saya dengar cerita ini dari ayah saya ayah saya dari kakek saya. Sekarang ternyata saya temukan sumbernya. Ada bulhir uh, sopan santun kucing. Jadi walaupun sopan santun tapi itu ku, kucing. Ada seorang ulama punya kucing. Kucing ini dilatih demikian hebat sampai dia bisa menyiapkan lampu ketika pengajian. Seperti kalau kita lihat kera bisa naik sepeda. Ini kucing, kan lebih hebat ya. Kucing bawa kan lampu kalau pengajian. Katanya satu ulama, Iya, itu kan cuma kucing. Kucing ya tetap kucing. Nah, tahu aslinya apa enggak itu kalau diuji. Oh, enggak, ini sudah saya latih. Pokoknya dia nurut waktu pengajian tetap mengeluarkan lampunya gitu, mengeluarkan lampu. Ya sudah nanti coba waktu pengajian bagaimana. Waktu pengajian dimulai, ulama yang mengatakan itu kucing, ya tetap kucing, akhlaknya kucing. Dia bawa tikus kecil gitu. Nah, tikusnya dikeluarkan lari sama kucingnya begitu lihat lihat tikus maka lampunya dibuang ngejar tikusnya saya udah kasih tahu kan itu ya kucing ya <laughs> kucing ya tetap kucing artinya manusia itu kelihatan aslinya kalau sudah di diuji ini akhlak benar-benar akhlak apa cuman baru latihan ya? baru latihan atau cuman berpura-pura bisa dites dengan itu ketubir kalau dia sudah di diuji rubama ma'at yusbih min husni khulqi Bahkan ada orang yang kelihatannya wajahnya senyum, berseri-seri, tapi ketika diuji kelihatan sekali, tidak ada sedikit pun dari akhlak mulianya itu muncul. Ya, tidak ada sedikit pun dari akhlak mulianya muncul. Uh, kenapa? Karena dia tidak mampu bersabar dan tidak mampu menanggung derita. Nah, sebabnya apa? Ke orang nggak mampu bersabar, tidak mampu menanggung gangguan orang lain, sebabnya adalah makanan yang masuk ke perutnya. Kul masyita, ada istilah itu kul masyita, famithlahu ta'amal makanlah sesukamu, maka nanti amalmu sesuai apa yang kamu makan. Jadi kalau makanannya halal, ya amalnya yang baik. Kalau makanannya haram, amalnya buruk. Lah yang subhat tadi dikatakan di sini, wa akhlak yang mulia tidak mungkin bisa dilakukan oleh orang yang makanannya banyak subhat. Tidak bisa tubuhnya berakhlak mulia. Itu dalam hadis kan disebutkan itu. Uh, siapa makan halal, itu ata'at jawarihu apa Man akalal halala ata'at jawarihu apa Siapa makan halal, tubuhnya mau tidak mau akan taat. Siapa makan haram, mau tidak mau tubuhnya nanti akan bermaksiat. Sementara kita ini dalam hidup cari yang halal sudah. Murni halal susah. Yang banyak kan banyak subhat. Sehingga mudah diajak ke kemaksiat. Nah, wa qala radhiyallahu anhu وفائدة المصائب أنها تخليك ما تفرح بحصول شيء من الدنيا ولا تهتم عند فقده وكان سيدنا عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه إذا جاءه مولود كبر أربع تكبيرات ويقول أحسبه ميتا حتى إذا مات عاد اشتغل عليه أو ما هذا معناه لأنه ما بغى شيء يدخل قلبه مع ربه قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم من أن ذكر الله فمن فرح بالفاني فهو, سي فهو سفيه ومن حزن عليه فهو سفيه يحزن على ميت ميت ميت والمؤمن يرضى بما قدر وربه كما قال سيدنا عبد الله الحداد وارضى بالحكم من ربك هلا عندك أو قر أو قر قال بعضهم لو أدخلت النار والله راض علي لم أبالي أو كما قال الشيخ عمر بن مخرمة رضينا بحكمه رضينا ila jannah aw nar talhab wa hadza maqam rafi' dikatakan di sini manfaatnya musibah jadi kadang seorang itu mendapatkan musibah hal-hal yang tidak menyenangkan manfaatnya apa menyebabkan engkau tidak merasa nyaman ketika mendapatkan kenikmatan duniawi. Karena orang dapat musibah kan ngerti, bisa jadi suatu nikmat dunia ini hilang dia. Ya. Jangan sampai kamu bisa merasa nyaman, senang ketika mendapatkan nikmat duniawi. Dan jangan sampai engkau menjadi sedih ketika nikmat itu hilang. Itu manfaatnya dapat musibah, pelajaran gitu loh. Jadi ini bisa bisa datang dan bisa per, pergi dunia itu. Sayyidina Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu taala anhu beliau punya kebiasaan kalau lahir anak beliau idza jauh maulud istrinya melahirkan anak gitu maka beliau langsung mensolatkan. Bukan dimensolatkan ya. Ditakbiri empat kali itu kiasan untuk sholat jenazah. Ya Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Dalam arti seperti disolatkan jenazah. Ditakbiri empat, empat kali. Dan beliau berkata, ah Ahsibuhu mayitan. Aku sudah anggap bayi ini mayit. Sudah aku anggap mati dia. Meninggal dunia. Nah, sehingga nanti kalau dia mati beneran, hati saya tidak akan terusik, tidak akan terganggu dengan dengan kepergiannya atau kehilangannya. Karena beliau tidak mau ada sesuatu yang mengganggu hubungan antara beliau dengan Allah dalam dalam hatinya. Allah menyatakan dalam surat Al-Munafikun ayat 9, Duhai orang-orang yang beriman, jangan sampai hartamu dan anak-anakmu membuat engkau lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang senang dengan sesuatu yang fana yang akan hancur, maka dia orang yang bodoh. Dan barang siapa sedih, maka dia orang yang bodoh. Dan barang bagaimana tidak dikatakan bodoh? Yahzan ala mayyit, mayyit, mayyit. Dia sedih ketika kehilangan mayit, mayit, mayit. Yang di, disedihkan sama dia itu mayit, bukan bukan suatu yang abadi. Wal mu'min yaradha bima qaddar rabbuh. Mukmin yang sejati itu dia akan ridho dengan apapun yang ditakdirkan oleh Tuhannya. Sebagaimana dikatakan Habib Abdullah Haddad, "Waradha bil hukmi min rabbika. Uh, hendaknya kamu ridho kepada apapun ketentuan dari Allah Tuhanmu. Sampai ada seorang soleh mengatakan, kalau itu benar seandainya aku dimasukkan neraka, sedangkan Allah ridho aku berada di neraka, maka aku tidak peduli. Tidak jadi masalah dimasukkan ke dalam neraka. Syekh Umar Pamakrofah mengatakan, kami ridho dengan ketentuan Tuhan kami, baik kami dimasukkan ke surga, atau maupun dimasukkan ke neraka yang apinya menyala, menyala-nyala. Wa qala radhiyallahu anhu, Farizku yas'aka mata sa'ilah." Asluhu qawluhu alaihi salatu wassalam li aliyin. ما قدر يكن وما ترزق يأتيك أو كما قال عليه السلام فإذا كان الإنسان يمشي في طلب رزق فهو يسعى إليه أي يخب ولذلك النظام عبر بيسعى ما قال <coughs> يمشي ولأنه من باب المقابلة والمشاكلة كما في قوله تعالى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك وفي الحديث أنه عليه الصلاة والسلام ما قدر لمضاغيك أن يمضغوها أن يمضغوه فلا بد أن يمضغ أن يمضغه فخذ رزقك بعز ولا تأخذه بذل وقال عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه حين رمى له بتمرة لو لم تأتها لأتتك أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال عند قوله رضي الله عنه كن مطمئنا بوعد الله إلى آخر أصله قول تعالى الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء يعني البخل والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا أي غنى وفي مثل الحضرموت يقول وعد النور والنور من أسماء الله الحسنى وهو قوله والله يعيدكم مغفرة ولكنهم ما يدرون بمعناه وصدق الشيطان في قوله يعيدكم الفقر كما قال تعالى ولقد صدق عليهم ولقد صدق عليهم إبليس ظنه تمضي أعمارهم في الغرب ويخيل له الشيطان أنه بيحصل مالا وبيأخذ الأموال وكلها أوهام وقال الوالد جينا إلى الشباب إلى آخر ما قال رضي الله تعالى عنه Di sini disebutkan dalam sebuah syair Farrizku yas'a kama tas'a ilaih. Rezeki itu akan mengejarmu sebagaimana kamu juga mengejar dia. Jadi ketika kamu berjalan mencari rezeki, rezeki juga berjalan mencari kamu. Artinya walaupun kita diam ya rezekinya tetap mendatangi. Sebetulnya begitu. Walaupun kita diam, rezeki itu akan mendatangi kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim ya, dalam kitab Kashful Khafa juz 2 halaman 523 disebutkan Rasulullah bersabda kepada Sayyidina Ali Karmullah Wajah Makuddir yakun." apa yang sudah ditakdirkan pasti akan terjadi. Wa maturzak ya'tik. Dan apa yang sudah menjadi rezekimu pasti akan mendatangi kamu. Ini e harus bisa menjadi keyakinan ya. Kalau seorang itu dia berjalan mencari rezekinya, maka pasti rezeki itu juga mendatangi dia. Karena itu pernah Rasulullah SAW bersabda kepada uh, sahabat, "Makudir lima dhaghiq apa yang ditakdirkan untuk menjadi sesuatu yang kamu kunyah di mulutmu, ya pasti kamu akan mengunyahnya. Jadi yang ditakdirkan masuk mulut kita untuk kita makan, gitu ya, pasti akan kita kita makan. Fakut rizqak bi izin. Karena itu kalau kamu ngambil rezekimu dengan iz, dengan kemuliaan, jangan menghina-hinakan diri untuk mendapatkan rezeki. Pasti dapat dapat kalau memang jatahnya dapat. Jangan sampai karena takut tidak dapat rezeki terus menghina-hinakan diri merendahkan diri. Wala ta'khudhu bidzillin. Itu larangan dari Rasulullah. Jangan kamu ambil rezekimu dengan cara yang hina. Hah? Karena yang ngasih Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Rasulullah Rasulullah bersabda kepada Sina Ali radhiyallahu taala ketika Rasulullah melemparkan sebuah korma, sebutir korma, ngasih sebutir korma kepada Sina Ali. Kemudian Rasulullah bersabda, "Laulam ta'tiha" Seandainya kata andainya e, kamu tidak mendatangi korma ini, Kurma ini yang mendatangi kamu sambil dikasihkan. Ya karena Sayyidina Ali tidak minta gitu kan. Rasulullah yang yang ngasih. Gitu. Sehingga kamu tidak datangi kurma ini, ya kurma ini yang mendatangi kamu. Artinya sudah jatahnya. Jadi kamu datangi tidak datangi ya akan sampai kepada kepadamu. Au kama sholawat sallallahu eh, dalam syair tadi sebutkan juga kun mutmain dan arillah. Jadilah kamu tenang dengan janjinya Allah. Tenanglah dengan janjinya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 268. Coba saya lengkap bacakan lengkapnya. Al-Baqarah 268. Ini kalau sebelumnya ya. Sebelumnya yang 267 biar kita semakin jelas. Ya ayyuhalladzina amanu anfiku min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضله والله واسع عليم dikatakan di Al Imran آه، surat Al-Baqarah 67 Ya ayyuhalladzina amanu hai orang-orang beriman infakkanlah atau dermakanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kalian memilih yang buruk untuk kalian keluarkan. Padahal kalian sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memecingkan mata ya, terhadapnya. Dan katailah bahwa Allah maha kaya, maha terpuji. Sesungguhnya setan menakut-nakuti kalian ya, dengan kemiskinan dan menyuruh kalian untuk berbuat keji. Ya, perbuatan keji di sini fahsya ditafsirkan ada dengan kekikiran. Jadi orang yang pelit. Sama dengan terjemahan di sini juga kikir. Sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu dan Allah Maha Luas lagi Maha mengetahui. Kikir. <coughs> Jadi kikir itu setara dengan zina. Ya. Fahsya itu Al-Quran juga zina. Di sini fahsya itu juga kikir, kecil, kecil kikir itu. Wal mungkar. Nanti ada yang menarik di sini. Asyaitanu ya'idukumul fakroh. Ya, setan menjanjikan, menakut-nakuti kamu. Hati-hati loh, kamu kalau sedekah nanti kamu miskin. Kamu kok mengeluarkan uang nanti miskin. Kamu nanti kalau bantu orang jadi miskin gitu. Wa ya'murukum bil fahsya dan ngajari jadi orang pelit. Jangan, jangan mau jadi orang yang dermawan. Bagi sana, bagi sini, habis nanti hartamu. Itu kerjaannya setan. Gitu. Jadi ketika kita mau sodakoh, mau apa kan setan datang seperti itu. Sementara Allah itu menjanjikan, ya idukum Allah menjanjikan dan janji Allah pasti benar. Maghfiratan minhu wa fadla. Fadl di sini apa? gina Tafsirnya gina Artinya siapa yang berderma itu nomor satu langsung maghfirah, dapat maghfirah. Makanya dikatakan orang yang rajin berderma terhindar dari banyak balak dan bencana. Karena dia diampuni dosa-dosanya sehingga terhindar dari balak dan bencana. Ini sodakoh itu bisa menjadi tameng. Sebab mendatangkan ampunannya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak cukup diampuni. diselesaikan diampuni, maka dia mendapatkan rina. Kecukupan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kekayaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, orang-orang hadramut biasa menyatakan janjinya Allah ini, janji dapat kaya itu dengan istilah wa'dun nur. Ini janji cahaya min asmaillah husna dari nama Allah. Sebelum sembilan asma Allah itu ada an-nur, nur Nah, wa'dun nur, jadi janji Allah an-nur yang maha ber, bercahaya. Tidak tahu kenapa dipakai istilah ini mungkin karena nur itu bercahaya menyenangkan gitu sehingga di, di dipakai untuk istilah janji kaya itu. Dijanjikan sugih sama Allah kaya kalau uh, dia rajin sodakoh. Entah apa kaitannya asma Allah dengan dengan kaya ini, anur dengan kaya. Mungkin Edwin kalau mau kaya baca ya Nur yang banyak mungkin. Ya. Sodakoh, tapi wa'adun Nur, asma Allah Nur. Tidak dijelaskan kenapanya, tidak dijelaskan. Bahwa kalau ta'ala, Wallah ya'idukum maghfirah. Wahyu Allah yang berbunyi, dan Allah menjanjikan kepadamu ampunan. Walakinahuma yadruna bima'nah. Tapi orang-orang nggak -orang nggak nggak pernah tahu maknanya ini. Cuman dengar doang gitu nggak nggak sampai merasa ke dalam ke dalam hati. Padahal orang kan butuh ampunan. Tapi dia tidak mau mengeluarkan duit. Nah yang yang dia benarkan, dibenarkan itu artinya dituruti. Justru janjinya setan. Wasadaku asyaitan fi qouli ya'idukumul Jadi Ya dijanjikan sama setan kamu nanti miskin loh kalau banyak sedekah. Justru nasihatnya setan itu yang dituruti. Dan banyak orang yang nakut-nakuti orang lain. Nanti uangmu habis, loh kamu sedekahkan terus uang kamu habis. Jadi banyak bala tentara nah, setan. Baik wujudnya itu istri, baik itu wujudnya suami, baik itu wujudnya anak. Itu biasanya eh, apa namanya? atau teman menasehati yang seperti itu. Walaqad saddaqa alihim iblis dhannahu. Dalam surat sabah ayat 20. Eh, surat sabah ayat 20 disebutkan di situ Ya, saya takut salah menerjemahkan ya Al-Quran. Surat Saba ayat 20, "Walaqad saddaqa 'alaihim iblisu dhannahu fattaba'uhu illa fariqam minal mu'minin." Dan sungguh iblis telah dapat meyakinkan terhadap mereka kebenaran sangkaannya, lalu mereka mengikutinya kecuali sebagian dari orang-orang yang mu'min. Ini kisah tentang maka berkata ya Tuhan kami jarak perjalanan kami dan berarti berarti mereka menzalimi diri mereka sendiri maka jadikan mereka uh, ini kisah, kisah tentang apa ini saya belum Nabi Sulaiman ya dan Ratu Sabak ya, Nabi Sulaiman dan Ratu Sabak di sini iblis telah membuat mereka menjadi yakin gitu. ya apa yang yang tadi hayalan-hayalan itu sebuah suatu, suatu kebenaran jadi setan itu berupaya membuat kita yakin kalau sodakoh itu nanti jadi miskin. Dan itu betul-betul terwujud di kebanyakan orang. Sementara janjinya Allah yang maha benar, justru di kebanyakan orang itu dianggap gak benar gitu. Ya, nanti kalau kamu sedekah kamu dapat ampunan, kamu sedekah nanti kamu dapat jadi orang kaya, ginan, cukup dipenuhi kebutuhannya sama Allah. Justru dianggap apa iya sih? Masa sih? Nah, kenyataannya nanti tambah kurang hartanya dan lain sebagainya. Janjinya Allah justru di diabaikan. Tamdhi a'marhum fil ghurab wa asyatan asyatanahu bi hasil malan wa ya'khudul amwal kula awham. Jadi setan itu memberikan gambaran kepada kita kalau kita nyimpan-nyimpan harta, nanti kita akan punya harta yang sangat sangat banyak. Padahal itu cuma janjian setan. Janjian setan itu tidak ada yang benar. Awham. Sifatnya masih tanda tanya. Tidak bisa diambil kebenarannya waham. Kalau janjinya Allah itu pasti benar. Lah mana yang kita pilih? Megang janjinya Allah apa megang janjinya janjinya setan? Nah, ini kajian ini saya suka ini cocok karena memotivasi kita untuk untuk dua hal, dapat ampunan dan dapat kekayaan. Sementara orang hidup yang dibutuhkan kan itu, ampunan sama Kekayaan, kekayaan dalam segala bidang, mau ilmu, mau apa, kekayaan hati, luas maknanya. Cukup. Kemudian juga dikatakan wa radhiyallahu anhu ah, ar Allah Ta'ala yaqul wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Ma amarakallahu bihi min sa'i li amri akhirah. لأن الله تعالى يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وعلى الزمان عكس الحال كما قال سيدنا عبد الله الحداد وزمن أكست أحواله صار فيه الوجه في حد الكفاء فاستئذن بربك في أنه لا يفعل بك إلا ما هو خير لك هو أعلم هو أعلم بكم إذ أنشأكم من من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فإن جعلك فقيرا أو غنيا أو صيحا أو فريضا فرض به كما قال سيدنا عبد الله الحداد فوت له أمورك وحسن في ذنون وفي الحديث القدسي أن الله تعالى إن من عبادي من لا يصلحه إلا فقر ولو أغنيته لكفر والحديث والعبد مع ربه كالطفل بين أبويه لا يكون له اختيار وإن رأى أن ذلك خلاف ما تريد نفسه كالطفل إذا أخذ سكينا فإن أبواه يحميانه عن ذلك لما فيه من الضرر عليه والعبد هكذا يكون مع ربه أو كما قال Dikatakan di sini datumilan dalam mastakfaita. Kalau ternyata kamu itu mendapatkan rezeki uh, sudah dijamin Allah cukup gitu. Ya, dijamin Allah cukup. Jangan kamu mengabaikan ibadah. Pas rezekinya kelihatan dikit, terus jadi malas ibadah. Ya, dan sebaliknya, ketika rezekinya banyak juga lupa ibadah. Sama Allah kan dijamin dicukupi itu. Jadi fokus saja kepada ibadah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Setiap yang melata di muka bumi sudah dijamin oleh Allah uh, rezekinya. banyak dhayya mastaqfaita. Apa yang sudah di, dijamin ini ya, jangan sampai kamu menyanyiakan yang belum dijamin, yaitu masalah akhirat. Ibadahnya jangan disia-siakan. Apa yang diperintahkan Allah untuk urusan akhirat jangan kamu sia-siakan. Karena Allah menyatakan wa an laisal insani illa masa. Untuk akhirat itu manusia hanya mendapatkan apa yang dia dia usahakan. Eh, wa ahlu zaman akasul hal, tapi orang zaman ini sebaliknya. Apa yang dijamin itu dia usaha mati-matian, apa yang tidak dijamin justru dia tidak usaha. Jadi dunia mati-matian, akhirat justru tidak tidak cari. Eh, kalau ternyata kamu mengalami yang tidak enak, tidak enak pokoknya. Prasangka baik aja sama Allah Ta'ala. Allah hanya melakukan yang terbaik untukmu. Tidak ada yang buruk yang berlaku pada diri kita semua. Baik. Kenapa? Karena di surat An-Najm ayat 32 uh, eh, di situ disebutkan surat An-Najm ayat 32. Ya, surat An-Najm 763. An-Najm ayat 32 الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى yaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan kecil kecuali kesalahan-kesalahan kecil sungguh Tuhanmu maha luas ampunannya Dia mengetahui tentang kamu sejak dia menjadikan kamu dari tanah. Lalu ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia mengetahui tentang orang-orang yang bertakwa. Yang dikutip di sini uh, oleh Habib Ahmad bin Umar bin Smith sampai wa a'lamu bikum id ansha'akum al ardi id wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum. Dia Allah Maha mengetahui bagaimana kondisi kalian. Ya, bagaimana kondisi kalian? Yaitu sejak Allah menciptakan kamu dari tanah. Sejak Allah menciptakan kamu dari tanah dan sampai kamu menjadi uh, sesuatu yang ada dalam janin atau perut ibumu. Suatu, sampai kamu jadi janin yang ada dalam perut ibumu. Itu Allah mengetahui kondi, kondisimu. Fa in ja'alaka fakiran aghniyan. Kalau ternyata Allah itu menentukan kamu jadi orang yang kaya atau orang miskin, orang yang sehat atau orang yang sakit, ridho saja kok dalam perjalanan hidup, oh saya kaya gitu. Oh saya miskin, sakit, sehat. Ridhoi saja ketentuan Allah Ta'ala. Jangan prasangka buruk. Jangan prasangka buruk. Sebagaimana dikatakan oleh Abdul Hadad, fawad, fawad, fawad lahu umurak wahsin fitunun, Pasrahkan urusanmu kepada Allah, dan berprasangka baiklah kepadanya. Dalam hadits Qudsi Allah menyatakan, di antara hamba-hambaku ada hamba yang tidak layak buat dia kecuali kefakiran. Sebab seandainya aku jadikan dia kaya, pasti dia akan kufur kepadaku. Ya, jadi perasaan apa ya, ketika kita jadi ekonominya turun atau apa ini, Allah sedang menjaga kita agar dia jadi orang yang yang fur, kufur nikmat dan lain sebagainya. Ah, al-abd ma'arabbih. Seorang hamba bersama Tuhannya itu seperti bayi. Bayi dalam asuhan orang tuanya. Bayi yang diasuh orang tua itu tidak punya tidak punya uh, hak untuk memilih. Bayi yang diasuh orang tua tidak punya hak untuk memilih. Maksudnya bagaimana? Dicontohkan di sini. Wa in ra'a anna dzalika khilaf maturid nafsahu. Ketika bayi itu menginginkan sesuatu, ternyata bapak ibunya keinginan yang lain, maka ya bayi harus nurut keinginan orang orang tuanya. Tidak punya pilihan dia, tidak bisa menjalankan pilihannya. Contohnya adalah kalau ada bayi ngambil pisau, ya, anak-anak ya, kecil itu ya ngambil pisau, dia kan pengen mainan pisau tadi. Semaratonya dibiarkan enggak? Dan dibiarkan, bisa diambil. Meskipun bayinya nangis, ya tetap di, diambil. Nah, Allah Ta'ala kepada hambanya, ya seperti itu. E, prasangka baiklah seperti itu. Diambilkan sama Allah yang baik-baik buat kita. Jadi yang buruk di, dijauhkan. Satu lagi. <coughs> Waqala radhiyallahu anhu. Ini nasihat yang satu ini membuat kita semangat untuk husnudzon sama orang banyak. استعينوا بتذكير في شأن الصلاة لأنها رأس الأعمال وسلطانها تنهى عن الفحشاء والمنكر كما أن الشيطان العادي لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فهي كذلك قيل للرسول الله صلى الله عليه وسلم إن فلانا يسرق إن فلانا يسرق فقال صلى الله عليه وسلم أيصلي قالوا نعم قال ستنهاه صلاته أو كما قال Disebutkan oleh Ahmad bin Umar bin Sumit radhiyallahu anhu, kalian betul-betul berusahalah untuk mengajak orang lain mengingatkan masalah sholat, mengingatkan orang tentang permasalahan sholat. Karena sholat ini model amal sholat yang paling besar, bahkan rajanya amal sholat Sholat ini rajanya amal sholat Sholat ini mampu mencegah seorang dari perbuatan-perbuatan yang kecil dan perbuatan mungkar. Sebagaimana penguasa yang adil itu dia mampu merintahkan berbuat yang baik dan mencegah yang yang buruk. Kalau ada raja, presiden yang adil, dia kan bisa loh menetapkan hukum-hukum yang baik-baik, yang buruk, dia menguasai betul. Mencegah orang dari ini tidak bisa begini atau nyuruh orang begini, dia punya kekuasaan. Dan nah, sholat itu punya kekuasaan seperti penguasa itu. Punya kekuasaan seperti penguasa. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad SAW beliau itu di, dikasih tahu, "Ya Rasulullah, sesungguhnya fulan ya serik fulan mencuri." Disebutkan fulan mencuri. Maka Rasul bertanya, "Ayusalli?" Nah, apakah dia sholat Apakah dia sholat Kalu na'am. Maka sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, dia sholat Rasul enggak komentar macam-macam, enggak mencela orang itu, enggak enggak menghina. Justru orang itu dibela gitu. hahu sholatuhu. Jangan khawatir, sholatnya itu nanti akan mencegah dia dari mencuri. Ya, sholatnya akan mencegah dia dari dari mencuri. Artinya, kalau kita udah bisa ngajak diri kita, masyarakat kita sholat, otomatis itu kebaikan akan muncul, keburukan akan akan menyingkir.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 لله رب العالمين